Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Thank you. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-275 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Iren sebagai Kan Lindi, Endang sebagai Kan Rimang, Yoko sebagai Panji Ketawang, Eni Budiono sebagai Tribuana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. terkejut mendengar penjelasan Luh Jinggan. Prabu Jaya Negara ingin membunuhnya. Wanita bangsawan itu hampir-hampir tidak bisa mempercayai keterangan Luh Jinggan. Sementara itu, Prabu Jaya Negara sendiri sedang berada di istana Kapopongan. Dua orang wanita persembahan melayaninya dengan penuh rasa hormat. Mereka adalah Ken Lindi dan Ken Rimang. Ah, aduh, Enak sekali ya menjadi raja itu. Hmm? Ah, kalian tahu mengapa menjadi raja itu enak? Uh, Karena karena hmm. Paduka mempunyai kekuasaan yang besar. Paduka juga mempunyai harta benda yang melimpah ruah. Iya, benar. Jawaban kalian benar. Dua-duanya benar. Ya, sungguh nyaman menjadi raja yang memerintah negeri seperti Majapahit. Kata-katanya akan diturut seperti kata-kata para dewa. Ah, ampun, ah. Gusti Prabu. Seorang raja memang penjelmaan dewa. Benar, Gusti Prabu. Hmm. Jika seorang dewa ngejawanta hmm. menjelma menjadi manusia di muka bumi ini, ah, maka perwujudannya adalah seorang raja. Demikianlah yang pernah hamba dengar dari orang-orang tua, Gusti. Kalau begitu, sebenarnya aku ini seorang dewa Rohku adalah roh dewa. Dan kekuatanku adalah kekuatan dewa. Benar, Gusti Prabu. Dan seluruh rakyat Majapahit sangat membutuhkan kehadiran Gusti Prabu. Uh, seperti tanaman membutuhkan sinar matahari. Iya. Uh, kan Lindi. pintar juga kau berkata-kata. Uh, hamba hanyalah mengatakan sesuai dengan kenyataan Gusti Prabu. Uh, Itulah sebabnya kalian menuruti apa perintahku, bukan? <sighs> Menolak perintah seorang raja dapat digolongkan perbuatan dosa Gusti Prabu. Menolak perintah Gusti Prabu sama jahatnya dengan mengutuk para dewa yang bersemayam di atas langit. Bagus, bagus sekali. Yang ini, yang ini di pundak ini. Ah, ah. Nah, iya. Ya, aku senang sekali mendengarkan pembicaraan kalian. Oh, Siapa itu berani mengetok pintu? Hmm, coba kau lihat Ken Rimang. Iya, Gusti Prabu. Ken Rimang, wanita persembahan yang berusia belasan tahun itu, melangkah ke pintu ruangan. Pintu terkuak lebar, dan Panji Ketawang melangkah masuk, kemudian berlutut. Panji Ketawang? Kaukah itu? Iya, Gusti Prabu. Lancang sekali perbuatanmu. Berani kau menghadap tanpa kupanggil. panggil. Apa kau tidak tahu bahwa aku sedang bersenang-senang? Hmm? Ampun Gusti Prabu. Hambanya ingin menyampaikan sebuah berita untuk Gusti Prabu. Berita apa? Hmm? Cepat katakan. Ampun Gusti Prabu. Sudah beberapa hari ini Gusti Putri Tribuana sakit. Gusti Prabu dimohon menghadap beliau. Prabu Jaya Negara bangkit, kemudian duduk. Dia masih menunjukkan rasa tidak senang karena kehadiran Panji Ketawang. Hmm. Ibunda Ratu sakit. Sakit apa, Panji? Ampun, Gusti. Beliau sekarang hanya bisa terbaring di ruangan bilik. Sudah beberapa kali beliau menanyakan Gusti Prabu. Hmm. Baiklah. Kalau begitu aku harus kembali ke Istana Majapahit. Kau tunggulah di luar, Panji. Siapkan keretaku. Sebentar lagi aku datang. Iya, Gusti Prabu. Ken Rimang, dan kau Ken Lindi. Aku harus kembali ke Majapahit segera. Silahkan Gusti Prabu. Mudah-mudahan Ibunda Ratu segera sembuh dari penyakitnya. Gusti Prabu tidak usah mencemaskan kami. Kami akan setia menunggu di istana Kapopongan ini. Setiap saat kami siap melayani Gusti Prabu. Aku senang mendengar kata-katamu ini. Kalian dua orang wanita persembahan yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dan untuk itu, aku akan memberi kalian hadiah. Lihat. Nah, ambillah Kenlindi. Uh, ah, terima kasih Gusti Prabu. Terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Dan ini untukmu Ken Rimang. Hmm, ambillah. Uh, terima kasih Gusti Prabu. Kami sama sekali tidak menduga bahwa Gusti Prabu sangat baik kepada kami. Kalau kalian bekerja dengan baik, dengan jujur dan setia, melayaniku dengan baik, maka aku pun akan bersikap baik kepada kalian. Dan sebaliknya, jika kalian rewel, banyak tingkah, dan banyak menuntut, aku akan membenci kalian. Dan kalian tahu apa akibatnya jika seseorang memperoleh kebencian dari raja. Nah, Ken Lindi dan kau Ken Rimang, kalian tetap tinggal di istana Kapopongan. Setiap saat aku akan datang. Eh, terima kasih Gusti Prabu. Kami akan sabar menunggu kehadiran Gusti Prabu. Kami akan berusaha agar tidak mengecewakan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Prabu Jaya Negara melangkah terhuyung-huyung, meninggalkan Puri Campaka Mandala. Panji Ketawang sudah duduk di atas kereta kuda, siap membawa Prabu Jaya Negara kembali ke istana Majapahit. Ayo Panji Ketawang, kita berangkat. Iya Gusti Prabu. Hiya, hiya, hiya, hiya. uang emasnya, Kendindi. Lihat. Kau bisa menjadi kaya raya dalam sekejap. Luar biasa. Kalau aku membawa uang ini keluar dari istana Kapopongan dan berjalan-jalan di pasar kota Raja Majapahit, ah, aku tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. <laughs> Luar biasa. Sekarang aku baru benar-benar bisa percaya bahwa Gusti Prabu Jaya Negara kaya raya. Bagaimana beliau tidak kaya raya, Ken Lindi? Hampir setiap saat para bupati, para wedana, raja-raja bawahan datang membayar upeti. Ah, coba Ken Rimang, aku ingin melihat isi kantongmu. Awas, bawa uangmu ke sebelah sana. Jangan sampai tercampur. Iya. Oh, Ken Lindi? Ada juga kepingan emasnya. Aduh, aduh. Aku tidak pernah bermimpi mempunyai uang sebanyak ini. Mulai sekarang, kita harus melayani Prabu Jaya Negara dengan lebih baik, kan Rimang? Tentu saja. Lagi pula, apa susahnya melayani beliau? Kukira ini adalah keberuntungan kita, kan Lindi? Mana mungkin kita bisa mengumpulkan uang sebanyak ini tanpa menjadi wanita persembahan? Orang biasa membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa mengumpulkan uang berharga seperti ini. Ayo kita hitungkan, Rimang. Kau sebelah sana. Aduh, aduh. Hatiku sampai berdebar-debar. Awas, Ken Lindi. Jangan sampai tercampur. Biar aku akan menghitung di sini saja. hamba menghadap. Ibunda Ratu, hamba Jaya Negara sudah menghadap. Duduklah Jaya Negara. Ya, Ibunda Ratu. Apakah yang Ibunda Ratu rasakan sekarang ini? Hamba terkejut sekali begitu mendengar Ibunda Ratu sakit. Hamba sedang di istana kepompongan. Hamba lalu buru-buru kembali ke istana Majapahit. Benarkah kau terkejut, Jaya Negara? Iya, Ibunda Ratu. Panji Ketawang yang menyampaikan berita bahwa Ibunda Ratu sakit. Bagaimana perasaanmu melihat keadaanku seperti ini, Jaya Hamba merasa sangat prihatin. Mudah-mudahan saja Ibunda Ratu segera sembuh. Benar kau merasa prihatin. Benar kau ingin agar aku segera sembuh kembali. Iya, iya. Tentu saja hamba ingin agar Ibunda Ratu segera sembuh. Ada apa, Ibunda Ratu? Tidak ada apa-apa, Jaya Negara. Mudah-mudahan saja kau berkata dengan sejujur-jujurnya kepadaku. Apa maksud Ibunda Ratu? Terima kasih, Jaya Negara. Aku senang kau datang menengokku ke ruang bilik ini. Kalau Ibunda Ratu menghendaki, hamba akan menengok Ibunda Ratu setiap hari. Tidak usah, Jaya Negara. Aku tidak ingin merepotkanmu kedudukanmu sebagai raja pasti menyita habis waktumu. Kau pasti sibuk sekali. Jangan membuang-buang waktumu hanya untuk menengok seorang ibu angkat yang sedang sakit. Maaf, Ibunda Ratu. Hamba bersungguh-sungguh. Aku tahu. Aku tahu bahwa kau bersungguh-sungguh, Jaya Negara. Aku percaya kepadamu. Putri Tribuana menggigit bibirnya yang kering, matanya berkaca-kaca, dan sebentar kemudian air mata itu sudah meleleh ke pipinya yang mulai nampak rapuh. Prabu Jaya Negara heran, dia tidak tahu apa sebabnya Putri Tribuana tiba-tiba menangis. Ada apa Ibu Ratu? Mengapa Ibu Ratu menangis? Apakah hamba telah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan Ibu Ratu? tidak, Jaya Negara. Aku menangis karena aku merasa bahagia. Aku telah ditakdirkan menjadi seorang wanita yang tidak mampu memberikan keturunan kepada almarhum Kakang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Mungkin memang sudah nasib aku seorang wanita gapuk. Itulah sebabnya aku mengangkatmu menjadi anakku Jaya Negara. Sejak kecil kau kuasuh, kau kutimang-timang. Kunyanyikan tembang tentang pahlawan-pahlawan di medan perang. Waktu itu kau menjadi seorang bocah yang manis kau selalu terbahak-bahak. Setiap kali aku menceritakan tentang kisah-kisah yang lucu. Tapi sudahlah, semua itu sudah berlalu. Apa gunanya mengenang peristiwa yang sudah berlalu? Sekarang ini putraku Jaya Negara sudah menjadi seorang raja. Seorang raja yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan besar apa yang kurencanakan sejak kau masih kecil. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Putra mahkota jatuh ke tanganmu. Dan sekarang bahkan mahkota itu sudah menghiasi kepalamu. Maaf, Ibunda Ratu. Hamba masih belum bisa menangkap pembicaraan Ibunda Ratu. Jaya Negara. Ya, Ibunda Ratu. Apakah kau mencintai ibu angkatmu ini, Ger? Tentu saja hamba sangat mencintai Ibunda Ratu. Hamba tidak pernah menganggap Ibunda Ratu sebagai ibu angkat. Hamba sudah menganggap Ibunda Ratu sebagai ibu kandung sendiri. Jaya Negara, bagaimana kalau misalnya aku, ibu angkatmu ini sudah tidak ada lagi? Ibu Ibunda Ratu, jangan berkata seperti itu. Ibunda Ratu akan segera sembuh. Jawablah pertanyaanku dengan baik, kala Kalagema. Bagaimana kalau misalnya aku sudah tidak ada lagi? Oh, maaf, hamba tidak bisa menjawab pertanyaan Ibunda Ratu. Baiklah, tidak apa-apa. Sekarang kau boleh pergi, Jaya Negara. Ibunda Ratu tidak usah khawatir. Hamba akan memanggil Ratanca untuk mengobati penyakit Ibunda Ratu. Dia adalah seorang tabib yang hebat. Tidak usah. Kau tidak usah memanggil siapa-siapa. Sebenarnya aku tidak sakit apa-apa, Jek Negara. Aku memang sudah mulai tua. Lihatlah. Tangan-tanganku sudah mulai keriput. Dan setiap kali memandang cermin, aku juga melihat wajahku mulai keriput. Ibu angkatmu ini sudah buah negara, Dan biasanya, orang tua tidak begitu banyak lagi gunanya. Mungkin lebih baik dia segera pergi saja. Uh, Ibunda Ratu, uh, ma maaf, apa maksud Ibunda Ratu berkata-kata seperti itu? Hamba benar-benar tidak mengerti, Ibunda Ratu. Kau memang tidak perlu mengerti, anakku. Sekarang pergilah. Aku mau istirahat. Akhirnya Prabu Jayanegara melangkah meninggalkan ruangan bilik. Wajahnya masih penuh tanda tanya. Dia merasa ibu angkatnya menyimpan sesuatu yang tak ingin dikatakan kepadanya. Begitu Prabu Jayanegara sudah lenyap di balik pintu ruangan bilik, Putri Tripuana mendesah perlahan. Oh, Jayanegara, tidak, tidak tahukah kau bahwa aku sangat menyayangimu? Aku menganggapmu sebagai anak kandungku sendiri. Aku memang seringkali menegurmu. Memberimu peringatan keras. Tapi aku bermaksud baik anakku. Aku tidak ingin kau terjerumus menjadi raja yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Tapi rupanya kau salah paham. Barangkali kau membenciku. Dan itulah sebabnya Kau ingin segera menyingkirkan aku. Jaya negara. Kasihan kau anakku. Aku tahu pikiranmu sedang gelap. Hatimu sedang mabuk kekuasaan. Mudah-mudahan saja Dewata aku senantiasa memberikan bimbingan saya sekarang. Tidak. Tidak, anakku. Aku tidak akan mengatakannya padamu. Aku akan menutup rahasia ini untuk selama-lamanya. Sebab aku tahu, kalau sampai aku mempersoalkan racun dalam cangkir minumanku, kau pasti akan terpukul. Dan suasana akan menjadi semakin keruh. Tidak biarlah aku mengalah saja. Rahasianya akan tetap pendam dalam hatiku. Tak seorang pun tahu, kecuali Lucinggan. Thank you. Tribuana melelehkan air matanya. Dia bertekad untuk tidak membicarakan soal racun dengan Prabu Jayanegara. Dia tak ingin melihat putra angkatnya itu merasa malu dan terpukul. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Putri Tribuana? Dan apa yang akan terjadi di Istana Majapahit? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.